Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan-permasalahan jahiliyah yang perlu kita ketahui agar kita tidak terjerumus secara tidak terasa atau secara tidak sengaja. Sekarang kita masuki enam permasalahan jahiliyah yang ke-52 yaitu perbuatan orang-orang jahiliyah mereka meniadakan hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah nah fikum atau melakukan sebuah perbuatan. Jadi mereka meniadakan hikmah tujuan daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Subhanahu wa taala nah fikum menciptakan jin dan manusia, itu menurut mereka tidak ada tujuannya. Padahal jelas ya sudah kita saksikan dan kita baca serta kita hafal semuanya, tujuan Allah taala menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun perlu diperhatikan tujuan dan hikmah yang ada dalam ayat yang mulia ini adalah hikmah syar'iyyah. Sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum karena hikmah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Terus bedanya apa bedanya? Secara globalnya barakallahu fikum dipahami baik-baik. Bedanya hikmah syar'iyah dengan kauniyah. Kalau hikmah syar'iyah itu adalah sebuah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah taala cintai saja. Dan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Ini hikmah syar'iyah. Nah, al-hikmah allati tata'allaq bima yuhibbuhu Allah wa yardha. Kot taqa wa kot Itu makna daripada hikmah syarinya yaitu hikmah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah taala cintai dan Allah taala ridhoi. Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Sekarang perhatikan. Tujuan Allah taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Nah, ibadah Allah taala cintai atau tidak? Jelas ibadah Allah taala cintai dan Allah taala ridhoi. Namun praktek amalannya dalam artian Secara kenyataannya fenomena yang terjadi bagaimana? Apakah semua orang beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ini menunjukkan bahwasanya hikmah apa? Hikmah syar'iyah. Kemudian hikmah kauniyah apa bedanya? Adapun hikmah kauniyah barakallahu fikum adalah al-hikmah allati tata'allaq bima Allah wa yubghiduh. Dua. Jadi hikmah al-kauniyah adalah hikmah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah telah cintai dan perkara yang Allah telah benci. Tapi apa? La buddha antaqa, Tapi pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi bedanya kalau kauniyah bersangkutan atau berkaitan dengan perkara yang Allah telah cintai dan Allah telah benci. Namun pasti terjadi hikmah tersebut. Nah, kalau Allah telah menghendaki pasti terjadi. Kemudian kalau hikmah syarinya hanya berkaitan dengan perkara yang Allah Taala cintai. Bisa terjadi, bisa tidak. Insyaallah mudah sekali perbedaannya. Kalau mau kita berikan contoh secara globalnya para kalafikum seperti Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, beliau beriman atau tidak? Beriman. Nah, keimanan yang ada pada Abu Bakar Siddiq itu Allah Taala cintai atau tidak? Naam, Allah Taala cintai dan pasti terjadi. Oleh karena itu, imannya Abu Bakar Siddiq masuk dalam hikmah apa? Hikmah dua-duanya. Syar'inya juga masuk, kaunnya juga masuk. Kenapa? Dilihat dari syaratnya karena imannya dicintai. Dilihat dari kauniyah kenapa? Karena pasti terjadi. Abu Bakar beriman ataukah tidak? Jelas. Ewa. Itu yang pertama. Contoh yang pertama terkumpul padanya hikmah syar'iyah dan hikmah kauniyah itu hik imannya siapa? Imannya Abu Bakar Siddiq. Sekarang contoh yang kedua. Nah, barakallahu fikum yaitu imannya Abu Lahab. Imannya Abu Lahab, barakallahu fikum Abu Lahab Nam diminta untuk beriman misalnya. Keimanan tersebut Allah Ta'ala cintai atau tidak? Keimanan itu sendiri Allah Ta'ala cintai atau tidak? Naam Allah Ta'ala cintai. Namun terjadi enggak pada Abu Lahab? Tidak terjadi. Oleh karena itu, ini dinamakan dengan apa di sini? Hikmah kauniyah atau syar'iyah? Sekarang keimanan Abu Lahab barakallahu fikum. Abu Lahab diminta untuk beriman. Keimanan itu sendiri Allah Ta'ala cintai. Nah, tapi terjadi enggak pada Abu Lahab? Nah, tidak terjadi. Oleh karena itu itu hanya syaratnya saja. Keimanan yang cintai tapi bisa terjadi bisa enggak. Tapi buktinya di sini tidak terjadi. Ewa. Eh, berarti hik, berarti imannya Abu Lahab namanya hikmah apa? Hikmah syarinya. Contoh yang ketiga. Sekarang na'am barakallahu fikum kufurnya Abu Lahab. Perhatikan baik-baik ini. Abu Lahab kafir enggak? Kafir. Nah, kekufuran Allah Ta'ala cintai atau Allah Ta'ala benci? Kekufuran Allah Ta'ala benci. Dan pasti terjadi enggak kufurnya Abu Lahab? pasti terjadi. Oleh karena itu, kufurnya Abu Lahab di sini hikmah apa? Hikmah kauniyah. Karena kauniyah mencakup dua perkara, Yang ingat-ingat ya. Kauniyah mencakup dua perkara. Perkara yang Allah telah cintai dan Allah Ta'ala benci. Nah, sekarang kekufurannya dibenci nggak? Dibenci. Terjadi atau tidak? Jelas terjadi. Pasti terjadi. Nah, Abu Lahab kafir. Ewa. Ini berarti kufurnya Abu Lahab di dalamnya terkandung hikmah apa? Hikmah kauniyah. Karena pasti terjadi. Nah, sekarang tinggal yang contoh yang berikutnya, contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah apa? Kufurnya Abu Bakar. Perhatikan. Kekufuran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kekufuran itu Allah telah benci atau Allah telah cintai? Kekufuran Allah telah benci. Nah, sedangkan barakallahu fikum Abu Lahab eh, nam, Abu Bakar apakah kufur? Apakah kafir? Tidak. Oleh karena itu kekufuran yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pertama kita lihat bukan syarinya karena dibenci. Yang kedua, nah bukan kauniyah karena tidak terjadi. Oleh karena itu kekufuran Abu Bakar Siddiq bukan kauniyah, bukan syarinya. Dah itu aja. Tahu itu ya? Jadi kalau imannya Abu Bakar, imannya Abu Bakar dua-duanya, kauniyah dan syarinya. Imannya Abu Bakar. Paham ya? Kalau kufurnya Abu Bakar apa? Bukan kauniyah, bukan syarinya. Nah, kemudian imannya Abu Lahab apa? syar'iyah saja. Karena nggak terjadi. Kufurnya Abu Lahab kauniyah karena pasti terjadi. Nah, itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Nah, nah jadi ada berapa contoh? Ada empat contoh. Ada empat contoh itu perlu diperhatikan agar tidak terulang-ulang karena itu termasuk perkara yang penting. Nah, sekarang orang jahiliyah secara globalnya mereka mengingkari yang namanya hikmah. Jadi Allah Taala berbuat tapi perbuatannya tidak ada hikmahnya gitu loh. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Rahmatullah alaih, al-mas'alatu As-Saniyatu wal khamsun, permasalahan yang ke-52. Al-qadhu fi Hikmatillahi taala, Celahan mereka terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah taala menciptakan makhluknya untuk apa? Ditiadakan, Dicelah oleh mereka. Qala syarih Syekh Salih Al-Fawzan Wa Faqahullah Allah jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hikmah wa annahu hakim dan bahwasanya Allah taala zat yang maha bijaksana. Wal hikmatu, apa hikmah itu sering kita dengar? Dengan hikmah ya akhi berdakwah dengan hikmah, bekerja dengan hikmah, semuanya dengan hikmah. Apa itu hikmah? Wal hikmatu wad'u syai' fi mawdhihi. Perhatikan ini. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada al-hikmah apa lawannya? Az-zulm. Tamnya, lawan daripada al-hikmah, na'am, diddul hikmah az-zulmu. Nah, lawan daripada hikmah adalah adzulm. Wad'u syai' fi ghairi maudhihi. Itu lawannya. Nah, kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fal hakimu huwal ladzi yad'u al-asya' fi mawadhiha alla ikati biha. Maka orang dikatakan bijaksana. Nah, pada kalau fikum ini misalkan orang dia gitu ya, dikatakan bijaksana, itu adalah orang yang bisa meletakkan semua perkara pada tempatnya masing-masing yang layak dengannya. Itu dikatakan bijaksana. Paham itu ya? Nah, nah Allah Ta'ala dat yang maha bijaksana. Karena Allah SWT wa taala meletakkan sesuatu pada tempatnya semuanya secara teratur fikum. Tidak pernah yang namanya bertabrakan antara siang dan malam. Begitu datang siang hilang malam. Begitu datang malam hilang siang. Seperti itu. Silih berganti, tidak pernah bertabrakan. Berikutnya, Wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah wa annahu hakimun wa anna lahul hikmah al-balighah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hikmah dan bahwasanya Allah taala adalah zat yang maha bijaksana dan bahwasanya Allah taala memiliki hikmah yang sangat puncak. Nah, hikmah yang sangat puncak dan juga hikmah yang sangat tinggi. Nah, cuman yang namanya hikmah barakallahu fikum, sebagian manusia mengetahuinya, sebagian manusia tidak mengetahuinya. Seperti hikmah Allah taala turunkan dalam Al-Qur'an apa? Nam al-ayatul muqatta'ah ayat-ayat yang terputus-putus atau terpotong-potong itu. Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus atau terpotong-potong seperti alif lam mim atau qaf misalkan, nun. Itu semuanya di balik itu ada hikmah enggak? Ada hikmahnya, tujuan. Di antaranya manusia itu mau beriman enggak dengan huruf huruf tersebut? Manusia itu mau beriman ataukah tidak dengan huruf tersebut? Nah, kalau sebagian mereka mengatakan nah, huruf ini enggak ada maknanya, tinggalkan saja. Kata mereka tapi orang-orang yang Nah, barakallahu fikum mengingkari daripada huruf al-muqatta'ah. Tapi kita ahlu sunnah wal jamaah harus yakin dan percaya bahwasannya huruf muqatta'ah pun ada maknanya. Cuman siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa kadzalika al-makhluqatu kulluha mabniyatun al-hikmah. Demikian pula, eh, demikian itu pula lah seluruh makhluk-makhluk ini seluruhnya dibangun di atas hikmah Makhalakallah Allah syai'an illa li hikmatin. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu kecuali ada hikmahnya. Misalkan, Allah Ta'ala ciptakan manusia dalam keadaan buta. Ada hikmahnya atau tidak? Jelas. Allah Ta'ala ciptakan manusia dalam keadaan bisu, tidak berbicara. Itu juga ada hikmahnya. Perlu diperhatikan. Makhalakallah syai'an abasa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu abasa, abasa itu sia-sia. Diterlantarkan sia-sia. Layu umar wa la Gak mungkin Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya gitu. Nah, Kemudian apa kata beliau? Khalaqas samawati lil hikmatin. Allah Ta'ala ciptakan langit, tujuh lapis langit ini dikarenakan hikmah. Wa khalaqal aradhina lil hikmatin. Dan Allah Ta'ala ciptakan bumi ini, tujuh lapis bumi pula dengan hikmah atau karena hikmah. Wa khalaqal asyara lil hikmatin. Dan Allah Ta'ala ciptakan pepohonan juga karena ada hikmah di balik itu wa khalaqal bihara wal dan Allah telah ciptakan lautan dan kehidupan dikarenakan hikmah dikarenakan hikmah di balik itu semuanya wa khalaqal jibala hikmatan dan Allah telah ciptakan enam gunung-gunung itu juga karena ada hikmahnya wa khalaqal awalim dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam-alam al jinna wal insa wal bahaim wal seluruhnya eh, baik jin dan manusia maupun binatang ternak maupun hasyarat, serangga-serangga, kulla syai'in khalaqahu li hikmatin. Segala sesuatu Allah telah ciptakan dikarenakan hikmah tujuan yang mungkin sebagian manusia mengetahuinya, sebagian yang lain tidak mengetahuinya. Kita coba kita buktikan satu saja ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kerbau. Kerbau itu kan hewan ya, kerbau. Kemudian di sana ada burung yang juga ta'awun kerjasama dengan kerbau. Burung apa itu? Burung jalak sering dikenal gitu ya. Burung jala. Nah, burung jala ketika dia hinggap di atas kerbau, itu enggak menyakiti. Tapi memang burung jala tersebut barakallahu fikum memakan kutu-kutu yang ada pada kerbau tersebut. Kerbau juga merasa beruntung karena kutunya diambil tidak membuat gatal gitu ya. Kemudian burung jala juga beruntung karena kenyang. Nah, ini berarti apa? Ada hikmah di balik itu semuanya. Ternyata apa? Hikmah Allah telah menciptakan kutu-kutu yang ada dalam kerbau, yang ada pada badan kerbau Hikmahnya apa? Sebagai makanan untuk burung jalak tadi. Nah, burung jalak diciptakan kemudian hinggap di atas badan kerbau misalkan. Nah, itu tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk membantu juga di situ. Di samping meringankan kerbau agar tidak gatal dimakan kutunya tadi itu. Nah, dia juga kenyang, kerbau pun juga tenang kan itu. Itu menunjukkan bahwasanya semuanya ada hikmah. Itu kalau kita telusuri secara detail per individu hewan. Nah, pada kalau fikum. Tapi kalau ya secara globalnya harus kita yakini ada hikmah di balik itu semuanya. Kita lihat di sini, wa ina tadabbarta itqanal makhluqati dan apabila engkau merenungi itqanal makhluqati dan keajaiban atau kemantapan makhluk-makhluk ini wanata ijaha dan juga hasil-hasil nam hasil-hasil daripada makhluk-makhluk ini, arafta hikmatallahi jalla wa ala. Niscaya engkau akan mengetahui hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Misalkan Allah Ta'ala ciptakan ayam, tujuannya apa tujuannya di antaranya? Ya tujuannya agar manusia makan ayam. Coba kalau nggak ada ayam, orang nggak makan ayam. Itu contohnya yang secara globalnya ya. Menunjukkan bahwasanya semua ini intinya ada hikmah lah. Nah, jangan kita katakan nggak ada hikmah, ada hikmahnya. Ima kita tahu, ima kita tidak mengetahuinya. Seperti itu aja. Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah wa anna khaliqaha hakimun dhu hikmatin balighah dan bahwasanya penciptanya siapa penciptanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk ini adalah zat yang maha bijaksana dhu hikmatin balighah zat yang memiliki kebijaksanaan yang sangat puncak a'ta kulla shayin khalqahu tsumma hada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan segala sesuatu sesuai dengan ciptaannya kemudian Allah taala berikan petunjuk di situ enggak pernah yang namanya tertukar kisah Nyata misalkan kita lihat kerbau kepalanya tertukar dengan kepala kambing. Pernah lihat? Tidak ada barakallahu fikum. Dalam artian memang benar-benar ciptaan Allah Taala sangat sempurna. Nah, barakallahu fikum diletakkan pada tempatnya semuanya. Nah, yang kucing juga kucing, kepala kucing, kepala kucing, kepala kambing, kambing, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hatta bahkan yang paling kecil, nyamuk dengan lalat, itu kalau kita telusuri nggak pernah tertukar kepala nyamuk diganti kepala lalat misalkan. Karena menunjukkan sangat hikmahnya dan juga na'am barakallahu fikum sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, tidak pula di antara keduanya dengan batil. Maksudnya bagaimana? Kami menciptakannya dengan hikmah, bukan dengan kebatilan. Zalika dhannul ladzina kafaru. Yang seperti itu hanyalah sangkaan orang-orang kafir. Fawailun lilladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaan, kecelakaan bagi orang-orang kafir bagi mereka adalah api neraka. Kecelakaan bagi mereka mendapat api neraka wal billah. Wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana terhadap makhluknya. Wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tashrihi Dan Allah taala adalah zat yang maha bijaksana pada urusannya atau perkaranya, larang, eh, perintahnya atau larangannya dan bahkan nah berkaitan masalah syariatnya. La yanha an syai'in illa wa fihi madarratun khalisatun aw razihatun. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang sesuatu melainkan karena di dalamnya ada madarrah, perkara yang membahayakan. Baik itu bahayakan membahayakan secara murni, memang asli membahayakan atau rajihah dilihat dari dua faktor. Bermanfaat sama berbahaya. Tapi lebih dominan, lebih kuat berbahayanya. Seperti itu. Nah, paham ya? Kenapa Allah Ta'ala melarang khomer? Khomer. Karena khomer memabukkan. Nah, kalau sudah memabukkan berbahaya ataukah tidak? Jelas. Dengan seseorang memabukkan atau orang itu mabuk terkadang meninggalkan sholat. Terkadang tidak kenal ini, ini nah, teman ataupun lawan. Dibunuh begitu saja. Nah, menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya ketika Allah telah melarang sebuah perkara, itu dibalik itu ada hikmah. Ima perkara tersebut karena ada perkara yang membahayakan. Nah, barakallahu fikum ada bahaya di situ, baik secara murni membahayakan ataukah secara apa? Nah, barakallahu fikum dominan dalam artian ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu perlu diperhatikan ya. Seperti itu perlu diperhatikan. Naam. Misalkan nabi nabi endapan kurma atau endapan Nah, air kurma atau air anggur misalkan. Itu kalau sehari dua hari tidak masalah. Rasanya pun juga manis enak. Tapi kalau lebih dari itu, barakallahu fikum, tiga hari ke atas misalkan. Kenapa Rasulullah melarang? Karena ada illah yang sangat berbahaya itu iskar, memabukkan di situ. Nah, barakallahu fikum. Wala ya'mur bisyai'in illa fihi maslahatun khonsatun. Dan tidak pernah Allah Ta'ala merintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kepentingan yang murni, aurajih atau kepentingan yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Eh, ketika Allah Taala mengharamkan riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketika menghalalkan jual beli, karena di balik itu ada apa? Ada hikmah tujuan bagaimana orang tidak ada jual beli. Misalkan orang mau makan, misalkan, atau orang mau masak, butuh bumbu, bumbu di mana dicari? Misalkan harus beli, berarti ada jual beli di situ. Nah, kemudian barakallahu fikum mengharamkan riba wiyah, karena ada perkara yang berbahaya di situ. Nah, Perkara yang berbahaya diantaranya apa? Karena perkara itu harta ribawiyah atau praktek ribawiyah tidak ada barokahnya sama sekali. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan barokah ribawiyah dan juga menumbuhkan barokah as-sadaqat. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang suatu melainkan di situ ada perkara yang berbahaya secara murni maupun secara kuatnya. Nah, kemudian Allah taala tidaklah memerintahkan suatu karena melainkan di situ ada apa? kepentingan bagi dirinya secara murni maupun secara nah barakallahu fikum na'am yang lebih kuatnya seperti itu. Wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibu al-khalaiq dan termasuk hikmahnya ya, Nah barakallahu fikum hikmahnya Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan nah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah taala menghukumi yuhasib memperhitungkan semua makhluk-makhluknya. Fayujazi al-muhsina bi ihsanih maka Allah Taala membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya wa yujazi al-musii'a bi isaatih dan Allah Taala membalasi orang-orang yang berbuat kejelekan dengan kejelekannya al-jaza min jinsil amal balasan itu sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan nah sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan in khairan fa khairun wa in syarran fa jika amalannya baik maka balasannya juga baik dan jika amalan jelek maka balasannya pun juga jelek Nah, wala yatruku an-nasa biduni jazain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan manusia tanpa ada balasan. Kullun ya'malu summa la yujaza. Masing-masing orang beramal kemudian tidak dibalasi. Hadza yukhaliful hikmah. Yang seperti ini menyelisih daripada hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nah makhluk ini barakallahu fikum. Di antaranya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka? Nah, kemudian kenapa kok ada yang beriman ada yang kufur? Itu karena di balik itu ada hikmah. Coba kalau seandainya semuanya beriman, apakah neraka ada penghuninya? Perhatian baik-baik. Kalau seandainya semuanya dapat hidayah, beriman semuanya, neraka kosong atau tidak? Namun tidak diisi. Itu menunjukkan hikmahnya kan tidak terterapkan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya kalau seandainya semua diberikan hidayah, nah itu Allah taala mampu. Tapi sengaja dalam artian Allah taala menghendaki untuk tidak semuanya dapat hidayah. Untuk apa di antaranya? Ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Naam. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Jika kami menghendaki, kami akan berikan masing-masing orang itu hidayahnya. Bayangkan tuh. Semuanya bisa, mampu. Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah taala? Walakin haqqal qawlu minni anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi telah benar ucapanku bahwasanya aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Menunjukkan bahwasanya hikmah di balik itu semuanya. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi kata beliau di sini. Walihada yaqulu jalla wa ala oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi Nah, tidak pula di antara keduanya dalam keadaan bermain-main. Enggak, semuanya ada hikmahnya, bukan permainan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidak akan menciptakan langit dan bumi tidak pula di antara keduanya dalam keadaan batil, tidak. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu semuanya hanya sangkaan orang-orang kafir. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaan bagi orang-orang kafir Nam barakallahu fikum berupa api neraka. Wa yaqulu jalla wa ala raddan 'ala alladziina yunkiruna al-ba'tsa. Dan Allah taala berfirman sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abatan begitu saja, la yu'mar wa la yunha? Abatan itu maksudnya diciptakan begitu saja, tanpa diperintah tapi dilarang. Nah, Apakah kalian beranggapan? Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian dalam keadaan abasa, tidak diperintah, tidak dilarang? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian beranggapan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Nah, ini ini sekedar bantahan untuk mereka. Kalian menyangka nggak kembali? Kalian menyangka bahwasanya kalian itu apa? Diciptakan begitu saja? Kemudian berikutnya, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya manusia itu ditinggalkan begitu saja?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 Walhamdulillah Rabbil Alamin